Wala tuttaba' fiha al-ahwa dan jangan diikuti hawa nafsu. Bal huwa tasdiq. Bahkan dia hanya pembenaran. Membenarkan asar-asar riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bila kaifin wala syarhin. Tanpa kaif tanpa bertanya kayak apa dan tanpa penjelasan-penjelasan maksudnya. Wala yuqalu lima dan tidak dikatakan kenapa dan tidak pula dikatanyakan bagaimana. Demikian matanya dan tentunya kalimat yang sangat ringkas butuh syarah dari para ulama agar kita tidak salah paham. As-sunnah yang dimaksud oleh beliau adalah Al-aqidah. sunnah yang dimaksud adalah aqidah. Dan banyak para ulama menyebut aqidah dengan sunnah. Karena memang sunnah bermakna ajaran Rasulullah SAW. Sedangkan ajaran Rasulullah SAW yang paling inti adalah aqidah. Usul, prinsip-prinsip agama atau dasar-dasar agama. Dan sering diujuluki dengan kalimat usulus sunnah. Dasar-dasar sunnah. Maka di sini kitab kita sendiri yang sedang kita bahas berbicara tentang akidah. Tetapi judulnya Syarhus Sunnah. Syarhus Sunnah, penjelasan sunnah. Tentunya dimaksud adalah akidah. Maka di sini dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah bahwa al-murad bis sunnah huna al-aqidah. Sunnah memiliki beberapa makna dan di sini bermakna akidah. Lianna hadal kitab fi mawdu'il aqidah. Karena kitab yang bersama kita ini fi mawdu' aqidah, dalam membahas aqidah. Wal aqidah hiya sunnah dan aqidah tauhid, aqidah ahlu sunnah kadang disebut juga dengan as-sunnah. Wa kitab kitab ini yang sedang kita bahas ismuhu syarhus sunnah. وسميت sunnatun, وسميت sunnatan, لأن sunnah hiya الطريق Kenapa akidah dinamakan sunnah? Karena sunnah secara bahasa adalah jalan. Tariq. Maka jalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah ini. Prinsip-prinsip akidah ini. Dan diantara jalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW memiliki berbagai macam usul. Berbagai macam prinsip-prinsip dan dasar-dasarnya. Maka itulah usul sunnah. Prinsip-prinsip sunnah yang bermakna prinsip-prinsip ajaran Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Prinsip-prinsip ajaran Rasulullah adalah aqidah tentunya dan aqidah tauqifiyah. aqidah adalah tauqifiyah. Mana tauqifiyah adalah sudah baku. Sudah baku itu sudah demikian dari Allah tidak bisa dirubah, nggak bisa diganti, nggak bisa diselamatkan kemana-mana. Tidak lain kecuali harus diterima. Itu tauqifiyah. Maknanya naqif ala maqala Allah wa qala Rasul. Berhenti pada apa kata Allah, apa kata Rasul. Karena akidah seringkali berbicara tentang masalah yang gaib. Masalah yang kita tidak mungkin memikirkannya dengan panca indera kita sendiri. Tidak mungkin mencarinya dengan panca indera kita sendiri. Tidak bisa mencarinya dengan akal, Tidak bisa melihatnya dengan mata, Tidak bisa mendengarnya dengan telinga, Tidak bisa merabanya dengan tangan kita, tidak bisa. Seperti berbicara tentang Allah dan sifat-sifatnya dan nama-namanya dan fi'il-fi'ilnya. Apakah bisa ikut campur panca indera kita? Apakah bisa ikut campur akal kita? Tidak bisa. Karena hal yang berkaitan dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, af'alullah, semuanya perkara gaib. <laughs> Yang tidak kita ketahui sama sekali, kecuali dengan berita dari Allah dan Rasulnya. Maka kita harus berhenti apa kata Allah, apa kata Rasul, dan selebihnya kita tidak tahu. Kalau digambarkan oleh Allah atau diceritakan atau disifatkan oleh Allah dengan global, maka kita tahu hanya globalnya saja. Rinciannya kita nggak tahu. Kalau dikabarkan secara rinci, kita akan tahu rinciannya. Dan kalau diberitakan secara global, secara intinya saja dan rinciannya tidak diberitahu, maka jangan coba-coba menebak-nebak rinciannya. Mungkin begini, mungkin jangan. Ya. Kenapa gaib? Kamu, kita, dan seluruh manusia nggak akan ada yang bisa mencarinya dengan panca inderanya, dengan akalnya. Ya. Ini mana tauqifiyah. Naqif ala maqala Allah wa qala Rasul. Ya. La majala li ziyadati fiha abada maka tidak ada tempat untuk tambahan apapun di dalamnya. Pokoknya apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, maka itu yang kita ambil. Selebihnya kita tidak tahu. Maka tidak perlu ditambah dengan tambahan apapun. Madaruha ala maja'anillahi wa rasulihi. Maka lingkupnya, sumbernya hanya pada apa kata Allah, apa kata Rasul. Hanya itu sumbernya. Tidak ada sumber lain. Akal nggak bisa mencarinya, panca indera nggak bisa mencarinya, apalagi hanya karena ucapan-ucapan nenek moyang, ucapan fulan, katanya dulu nenek moyang kita berkata, itu semuanya adalah perkara-perkara yang sama sekali tidak bisa jadi dasar. Tidak bisa dipegang sama sekali. Wa ma khalafa ma ja'anillahi wa fa innahu batilun wa balal. Maka apa yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, apa yang menyelisihi, apa yang diturunkan oleh Allah dan apa yang dibawa oleh para Rasul, maka semuanya batilun wa balal. Yang menyelisihi dalil, maka itu kebatilan dan kesesatan. Fahada makna qaul ulama dan inilah makna ucapan para ulama innal aqidah tauqifiyah sesungguhnya masalah aqidah adalah masalah yang tauqifiyah yang sudah baku dan tidak mungkin dirubah, tidak mungkin ditambah, nggak mungkin kita mencari dengan yang lain, nggak mungkin menambahi dengan apapun. Apa yang dikhabarkan kita katakan aman nabihi. Apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya kita katakan aman nabihi kulun min indi rabbina. Kami beriman dengannya karena semuanya dari Allah. Sedangkan apa yang tidak dikhabarkan kita akan katakan saya tidak tahu. Kami tidak tahu. Allah yang lebih tahu. Wallahu a'lam. Lianna al-qiyas qala la yadkhuluha al-qiyas. Maka kalau demikian keadaannya pantas dikatakan oleh muallif dengan kalimat la qiyas atau laisa fi sunnati qiyas. Enggak ada dalam sunnah qiyas. Kenapa? Karena sunnah bermakna akidah. Enggak ada akidah qiyas, enggak bisa. Berbicara tentang Allah enggak bisa kias-kiasan. Berbicara tentang yaumul qiyamah nggak bisa kias-kiasan. Berbicara tentang mahsyar, tentang timbangan, tentang mizan, nggak bisa kias-kiasan. Bukankah yang namanya nanti pengadilan itu kan seperti pengadilan di dunia? Tidak bisa. Ya. Tidak sama. Ya. Jangan pakai kias. Bukankah kalau kita ingin berdoa, bukankah kalau kita ingin meminta kepada pejabat atau penguasa, kita harus melalui orang terdekatnya? Maka kalau kita meminta pada Allah, kita melalui orang terdekatnya. Ini kias batil. Ini yang dimaksud. Yang dimaksud la qiyasa fi sunnah, la qiyasa fil aqidah. Tidak ada qiyas dalam masalah aqidah. Artinya nggak bisa dianalogikan. Nggak bisa dianalogikan. Karena perkara akhirat sama sekali tidak sama dengan perkara dunia. Dan Allah laisa kamislihi syai'. Allah Subhanahu wa tidak serupa dengan sesuatu apapun. Berapa ayat yang menyatakan demikian? Pertama, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Itu yang ma'ruf. Allah tidak serupa dengan apapun dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Bagaimana mungkin akan dianalogikan dengan sesuatu kalau tidak ada yang serupa, nggak ada yang sama. Bagaimana mungkin akan dikias-kiaskan? Sebagaimana manusia juga demikian, Allah juga demikian, tidak sama. Kalla wallah laisa kamislihi syai. Apa ayat lainnya? Walam yakun lahu kufuwan ahad. Enggak ada satu pun yang setimbang dengan Allah atau yang sepadan dengan Allah. Enggak ada. Maka enggak bisa dikias-kiaskan. Apa lagi? Hal ta'lam lahu samiyah. Kata Allah, apakah kamu tahu ada yang sama dengan Allah? Hal ta'lamu lahu samia? Samia juga sama. Maknanya menyerupai. Apakah engkau tahu ada yang menyerupai Allah? Ini pertanyaan ingkari kata Syekh Rabi. Ada soal ingkari. Soal ingkari itu apakah ada yang sama dengan Allah? Enggak mungkin akan ada abadan. Tidak ada sekalipun satupun sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada yang sama, nggak ada yang mirip, maka bagaimana mungkin kita pakai analogi, bagaimana mungkin kita pakai kias-kias? Maka tegas beliau menyatakan dengan kalimat laisa fis sunnati qiyas. Nggak ada dalam masalah akidah qiyas. Nggak ada pakai kias-kiasan. Selanjutnya Syekh Salih Fauzan berkata, "Li'anna al-qiyas innama huwa fi masail al-fiqhi." Sesungguhnya qiyas adalah hanya pada masalah-masalah fiqh. Qiyas hanya pada masalah-masalah fiqh. Hiya allati yadkhuluhal qiyas. Permasalahan fiqh lah yang kadang-kadang memakai qiyas. Wa hiya ahkamul halal wal haram. Seperti pada masalah hukum halal dan haram. Ketika ada sesuatu perkara yang dicari dalil-dalilnya dalam Quran dan Sunnah tidak didapatkan maka para ulama akan mencari permasalahan yang mirip. Akan mencari permasalahan yang mirip. Kemudian dikiaskan. Ini dalam masalah fiqh. Ada. Karena mengkiaskannya antara keadaan dengan keadaan, makhluk dengan makhluk, atau benda dengan benda. Apa hukumnya ini? Dia sama dengan itu. Kalau itu haram, ini juga haram. Ini mirip dengan itu. Sama-sama merugikannya, sama-sama madaratnya, sama-sama dia adalah memiliki demikian-demikian kejelekan-kejelekan, membuat permusuhan, pertikaian. Maka yang itu haram, yang ini pun haram. Tetapi ibn a'azakumullah, ada catatan dari Syekh Rabi' Habulullah. Dan beliau menukul ulama yang terdahulu. Bahwa mereka para ulama memiliki kaidah bahwa kias dalam fikih pun dilakukan karena terpaksa. Ya. Artinya bukan begitu saja kita mengkai kias, tidak. Ya. Kenapa? Karena ada kaidah yang menyatakan la sama sama wujudin nafs. Gak ada kias kalau ada nafs. Ya. Atau dengan kalimat la lajtihada ma'a wujudin nafs. Atau lebih ringkasnya la ijtihada ma'an nafs, la sama sama nafs. Masalah akidah atau masalah fikih? am, sifatnya umum. Pokoknya kalau ada naf, nggak perlu kias. Kalau sudah ada naf, nggak perlu pakai analogi-analogi. Tapi bukankah, tapi bukankah, nggak pakai tapi nggak pakai bukankah. Kalau sudah ada nafsan sarihan, sahihan, dalil yang sahih dan jelas maknanya, ngapain pakai kias? Apalagi kias yang bertentangan dengan nafs. Qiyas yang bertentangan dengan dalil-dalil. Maka itu qiyas-qiyas batil. Berarti qiyas dalam fikih pun yang dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan, ada pun dalam fikih ada qiyas. Naam. Sadaqa. Hafizahullah. Tetapi kata Syekh Rabi, hafizahullah bahwa qiyas kal maitah. Qiyas itu seperti bangkai. Kapan boleh dimakan bangkai? Haram. Tapi kadang-kadang boleh dimakan. Kapan? famanitturra ghaira bagin wala adin fala isma alaih. Kalau orang itu terpaksa. Bukan karena pengen. Bukan pula berlebihan. Maka tidak mengapa, tidak dosa. Setelah berbicara tentang hurrimat alaikumul maitat. Waddam. Walahma khinzir. Wama uhilla li ghairillah. Diharamkan atas kalian bangkai daging babi, darah yang memancar dan yang dipersembahkan untuk selain Allah. Sudah dikatakan haram, Allah katakan faman yutturra ghaira baghin wala 'adin. Adapun yang terpaksa bukan karena pengen, bukan pula yang berlebihan, maka fala itma alaih. Kata para ulama bahwa kias kal maitah, seperti maitah, nggak boleh kita kias-kiasan. Maka dikatakan la qiyasa fi sunnah Fil aqidah maupun fil fiqh nggak boleh qiyas Illa idza turra. Dan termasuk yang mengatakan seperti ini Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Syafi'i, la yusaru ila al-qiyas illa lid-darurah. La yusaru ila al-qiyas illa lid-darurah. Tidak memakai qiyas kecuali darurah. Di antara sumber-sumber fikihnya Imam Syafi'i disebutkan empat sebagaimana para ulama yang lain juga menyatakan demikian. Alkitab wa sunnah wa ijma' wa qiyas. Tetapi barakallahu fikum qiyas bisyurutih. Qiyas dengan syarat-syaratnya. Al-maqis wal maqis alaih wajhu syabah. Dan juga la yusaru ilai illa darurah. Tidak kita pakai kias kecuali kalau darurat. Kalau ada nas menyatakan haram, ya haram. Kalau ada dalil yang menyatakan boleh, ya boleh. Kalau ada dalil yang menyatakan wajib, ya wajib. Kalau ada dalil yang menyatakan bahwa itu dianjurkan, maka itu dianjurkan. Enggak perlu pakai kias-kias. Kenapa kok dianjurkan? Bukankah, bukankah, bukankah. Kita kiaskan dengan ini, kita kiaskan dengan ini. Ngapain kamu kias-kias? Sudah jelas dalilnya. Enggak eh, boleh. Tapi bukankah perkara yang mirip dengan itu di sana boleh? Kenapa ini kok haram? Ya akhi, la qiyas ma'an nas. Enggak ada kias bersama nas. Kalau sudah jelas Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan tegas ya. tentang al-wala wal bara. Ya. Tegas disebutkan tentang masalah siapa ya. yang boleh kita bersahabat dengannya, berkawan dengannya, cinta dengannya dan siapa yang kita tidak boleh mencintai mereka maka tidak boleh barakallahu fikum untuk membantahnya dengan kias-kias. Tapi bukankah bukankah berarti berarti tapi kalau kita analogikan dengan ini kita analogikan dengan itu maka ini adalah demikian. Kau muslimin yang saya hormati. <laughs> Kembali kepada kitab kita. Dikatakan oleh Syekh bahwa dalam masalah agama tidak ada kias kecuali <laughs> dalam perkara-perkara fikih ketika terpaksa mendapatkan satu masalah yang tidak ada secara langsung. Yang tidak ada secara langsung dengan nas. Boleh atau tidak boleh, wajib atau tidak wajib, tidak ada. Yang secara langsung tidak ada. Tapi kita yakin. Karena agama ini lengkap, pasti ada. Tetapi dengan melihat dalil-dalil yang berbicara tentang permasalahan yang hampir sama atau bahkan yang sama. Karena azakumullah. Tetapi para ulama ketika mempermisalkan kias ya, seringkali contoh-contohnya perkara-perkara yang sesungguhnya bukan kias ya. karena sangat jarangnya permasalahan yang dibahas dengan kias ya. contohnya ya, kalau di sana mereka zakat yang yang keluar zakat adalah korma, kismis, gandum. Di Indonesia Mana yang kena zakat? Kita nggak punya gandum. Beras bagaimana hukumnya? Kan sana nggak ada beras. Ah, dikiaskan dengan gandum. Ya. Dikiaskan dengan gandum. Itu mereka contohkan seperti itu. Sedangkan para ulama yang lain menjawab, itu bukan kias. Kenapa? Karena Nabi telah menyebutkan parsial-parsialnya, Nabi menyatakan kutu yaumik, makanan pokok kalian. Ya. Makan nasi termasuk makanan pokok. Yaitu nafsan sarihan. Itu dalil, nas bukan kias. Ya nafs. Ada lagi yang mencontohkannya contoh dulu homer itu kan bentuknya minuman dari anggur yang disimpan lama dibikin dengan berbagai macam proses menjadi homer kemudian haram. Kalau sekarang bentuknya bukan minuman, ada yang bentuknya bubuk, ada yang bentuknya asap, semuanya karena sama-sama memabukkan maka haram. Karena sama-sama memabukkan jadi dikiaskan dengan homer anggur tadi sama-sama memabukkan, hukumnya pun sama. Dijawab pula oleh para ulama yang lain itu bukan kias. Kenapa? Karena Nabi yang menyatakan secara nafsan sarihan. Naf yang sangat tegas dan jelas. Kullu muskirin khomrun, Wa kullu khamrin haram. Semua yang memabukkan adalah khamr dan semua khamr haram. Berarti diharamkannya berbagai macam narkoba dalam bentuk yang bubuk ataupun yang asap dan sebagainya. diharamkannya itu. Apakah dengan kias atau dengan nafs? Hah? Bukan dengan kias, dengan nassan sarihan. Kullu muskirin khamrun. Wa kullu khamrin haram. Semua yang memabukkan adalah khamr dan semua khamr haram. Maka apakah bentuknya minuman ataupun bentuknya asap ataupun bentuknya bubuk semuanya atau bentuknya pil barangkali? Maka semua yang memabukkan adalah khamr. Semua khamr haram. Itu dengan nas demikian keadaan. Ya, Alhamdulillah, betapa lengkapnya agama sehingga tidak ada yang terlewat sedikit pun. Dan kalaupun ya, ada sesuatu yang dikira nggak dibahas, kata para ulama itu telah dibahas, ya, yaitu permasalahan yang sama dengan itu permasalahan lain, yaitu dengan kias. La yusaru ilaihi illa Tidak dipakai kecuali dalam keadaan darurat. Amma masailul aqidah falaysa fiha qiyas. Adapun masalah aqidah maka enggak ada qiyas di sana. Wa innama hiya taslimun wan qiyadun lima ja'anillah. Adapun aqidah tidak lain kecuali dia hanya taslim menerima wan qiyad terikat dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam min ghairi tadakhul tanpa ikut campur apapun, tanpa ikut campur akalnya, tanpa ikut campur pandangannya, pikirannya, pendengarnya, pendengarannya, tanpa ikut campur apapun. Apa yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah diterima. Qauluhu kemudian beliau al-muallif Imam Al-Barbahari rahimahullah menyatakan wala tuttaba'u al ahwa dan jangan diikuti hawa nafsu hawa nafsu Perasaan-perasaan. Jangan diikuti. Yani la yuqalu fil aqidah ma wafaqal hawa yu'khad wa ma khalafal hawa yurad. Artinya jangan dikatakan dalam masalah akidah yang cocok diterima, yang nggak cocok ditolak. Dan ini tidak hanya masalah akidah. Demikian pula masalah fiqh syariah. Tidak boleh dikatakan yang cocok diterima, yang nggak cocok ditolak. Yang sesuai selera diambil, yang nggak sesuai dengan seleranya ditolak. Ini ahlul ahwa, bukan ahlus sunnah. Yang demikian prinsipnya adalah ahlul hawa. Kama hiya tariqatu ahlul dalal. Sebagaimana jalannya ahlul dalal, kelompok-kelompok sesat. Walidhalika summu ahlul ahwa. Oleh karena itu mereka dijuluki dengan ahlul ahwa. Ahlul bid'ah, ahlul dalal, orang-orang sesat. Semuanya dijuluki dengan ahlul ahwa. Kenapa? Karena mereka mengikuti hawa. Dalil sangat jelas, ayat sangat jelas, hadis sangat jelas. Tapi dia menolaknya dengan kalimat tapi menurut saya. Tapi rasa-rasanya ditolak dengan perasaannya, ditolak dengan akalnya, ditolak dengan hawa nafsunya. Maka orang ini bukan ahli sunnah karena dia tidak memegang sunnah. Dia ahlul hawa, pengekor hawa nafsu. Dan cuma ada dua, tidak ada ketiganya. Hanya ada dua dan tidak ada yang ketiganya. Kalau enggak dalil, ya hawa. Kalau enggak terima nasan dari Nabi SAW atau nasan minal Quran, ditolak, tidak diterima, maka tidak lain kecuali hawa. Kata Allah, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ Kalau mereka tidak mau menerima ajakanmu, wahai Rasul, ketahuilah bahwa mereka itu mengikuti hawa nafsu. Cuma dua. Al-istijabah wal hawa. Hanya dua pilihan saja, dua kemungkinan saja. Apakah dia memiliki istijabah, menyambut, menerima ajakan Rasulullah? Kalau tidak, maka tidak lain kecuali hawa. Tetapi dia e, menolaknya karena taklid pada nenek moyangnya. Itu hawa nafsu. Dia menolaknya karena katanya gak cocok dengan akal. Itu pun hawa nafsu. Dia menolaknya karena kata perasaannya ini terlalu kejam, nggak pantas. Itu hawa nafsu. Dia menolak dengan alasan apapun dari pikiran dia, dari perasaan dia, dari taklidnya dia, semuanya hawa. Fa'ilam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak mau menerima ajakanmu, nggak mau menuruti perintahmu, nggak mau mengikuti ajaranmu, ketahuilah bahwa mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله dan siapa yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa hudan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Faman adallu siapa yang lebih sesat berarti tidak ada lagi yang lebih sesat daripada hawa nafsu atau tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya sendiri. Faman lam yusallim lil aqidati tsabitah. Kata Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah, maka siapa yang tidak mau tunduk pada akidah yang telah pasti dalam kitab sunnah, fahuwa innama yattabi'u hawah, maka dia tidak lain kecuali mengikuti hawa nafsunya. Siapa yang tidak mau tunduk, siapa yang tidak mau menyerah dengan akidah yang telah pasti riwayatnya, yang telah pasti sebutannya dalam Quran dan Sunnah, maka berarti dia adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Walidzalika yusamma ahlul bid'ah fil aqidah. Oleh karena itu mereka dijuluki dengan ahlul bid'ah dalam masalah akidah. Dan mereka dikatakan ahlul ahwa. Oleh karena itu, mereka ahlul bid'ah dalam masalah akidah dijuluki ahlul ahwa. Dan ini ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Pembahasan dalam masalah Aqidah yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya dan sifat-sifatnya dan fi'il-fi'ilnya dan juga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, rububiyahnya dan uluhiyahnya. wa siapa yang mengadakan kebinahan dalam masalah itu, maka mereka ahlul ahwa yang menolak sifat ahlul ahwa. Demikian pula yang sebaliknya, menerima tapi menyamakan dengan makhluk juga ahlul ahwa. Yang menakwil-nakwilkan kepada mana-mana lain juga ahlul ahwa. Mereka berbeda-beda. Yang satu menolak sifat Allah. Mereka mengikuti hawa nafsu. Yang kedua menerima dan mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat seperti kita memiliki sifat-sifat. Disamakan dengan makhluk, maka dia juga ahlul ahwa. Demikian pula kelompok yang ketiga yang menyatakan bahwasanya Allah memang memiliki sifat itu, tapi maknanya bukan itu ditafsirkan kepada makna lain. Juga ahlul ahwa. Yang keempat, yang tidak mau memahami sama sekali. Ahlul tajhil. Golongan pembodohan. Bahwa maknanya tidak tahu. Terserah Allah SWT. Untuk apa Allah turunkan Quran dan Arabian? Untuk apa Allah turunkan Al-Quran berbahasa Arab? Kalau mereka berkata maknanya tidak tahu. Allah alam. Terus untuk apa diturunkan kalau nggak dipahami? maka mereka juga ahlul ahwa. Semua ahlul bid'ah dalam berbagai macam bentuk alirannya semuanya ahlul ahwa. Dengan dalil tadi, fa lam yastajibu laka fa'lam annahu fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka nggak mau menerima ajaran Nabi, berarti mereka ahlul ahwa. Menolaknya karena akalnya, menolaknya karena perasaannya, atau menolak dengan takwil, atau menolak dengan tafwid, atau menolak tanpa alasan apapun saya tidak mau atau menolak dengan berbagai macam bentuk takwilan-takwilan batil semuanya hawa nafsu. Qauluhu dan ucapannya ucapan musannif ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah bal huwa tasdiqu bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bila kaifin wala syarhin wala yuqallima wala kaifa hanya bahkan hanya saja Pembenaran terhadap riwayat-riwayat dari Nabi SAW. Tanpa mempertanyakan kayak apa. Tanpa mencarah. Dan tanpa dikatakan kenapa, mengapa. Tanpa ditanyakan bagaimana. Ay at-taslim. Maksud dari ucapan muallif rahimahullah adalah hendaklah kita tunduk menerima terhadap ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil fi asma'illahi wa sifatihi wa umuril aqidah yakni hanya menerima apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah sifat-sifat Allah, dalam masalah nama-nama Allah, dalam masalah aqidah, dalam masalah berita-berita gaib, berita hari kiamat, maka hanya menerima. Bila syarah, tanpa syarah. Hah? kalau diberitakan di akhirat <laughs> nanti akan ditimbang amal-amal perbuatan seorang hamba. Apa sikap kita sebagai ahlu sunnah? Menyatakan aman nabihi. Kami beriman bahwa amalan-amalan manusia terut yang dimaksud orang-orang muslim. Karena orang kafir. Kata Allah la nuqimu lahu yawmal qiyamati wazna. Kami gak akan tegakkan timbangan buat mereka. Orang kafir. Yang akan ditimba amal, amal baik dan jeleknya adalah orang-orang yang masih punya iman. Maka kita beriman bahwasanya amalan-amalan orang yang masih punya iman akan ditimbang oleh Allah Taala. Titik. Tidak perlu diterangkan timbangannya kayak apa, seperti apa ditimbangnya Sang. Dan tidak perlu tanya bagaimana ditimbangnya. Amalan itu kan bukan benda. Terus timbangnya bagaimana? Diam. Jangan tanya bagaimana. Mengapa demikian? Karena pertama halnya gaib. Yang kedua nggak ada berita dalam Quran wa Sunnah. Yang ketiga kita harus yakin bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha bisa. Pikiran kita, pikiran manusia, masa bisa amalan bentuk perbuatan kok ditimbang? Bagaimana cara timbangnya? Sudah, kamu diam. Kamu diam. Jangan mempertanyakan kenapa dan kayak apa. Sebab Allah ala kulli syai'in qadir. Demikian pula berita Yaumul qiyamah, al-maut disembelih. Kematian disembelih. Maka jangan mengucapkan seperti ucapan Abdal Yusuf Qardawi. Yang menyatakan pokoknya. Yang namanya kematian bukan benda yang bisa disembelih. Ini penentangan. Terhadap dalil yang sahih. Terhadap ucapan Rasulullah SAW yang benar-benar dipahami oleh seluruh para ulama. Dan diterima sebagai nasan sarihan sahihan Ditentang dengan kalimat yang kurang ajar. Pokoknya namanya kematian bukan benda yang bisa disembelih. Astagfirullah terus bagaimana dengan ini? Ya. Kalau sudah ada nas, dalil, meriwayatkan bahwa nanti kematian akan didatangkan dalam bentuk seperti seekor kambing. Dan kemudian disembelih di antara jannah dan nar, di antara surga dan neraka. Kemudian setelah disembelih, dikatakan kepada ahlul jannah, khuludun wala maut. Tidak ada kematian lagi buat kalian. Demikian pula kepada ahli nar, dikatakan khuludun wala maut maka ahli surga gembira dengan melihat kematian disembelih berarti saya akan kekal di surga. Sedangkan ahli nar sebaliknya. Ketika melihat mau disembelih maka putus asalah mereka. Mereka mengharapkan mati. Ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Kata ahli nar, ya Malik, malaikat penjaga neraka. Liyaqdi alaina rabbuk mintakan kepada Rabbmu mematikan kami saja ternyata bukan dikabulkan permintaannya tetapi kematian disembelih dan dikatakan khuludun wala maut kalian kekal gak ada lagi kematian kekal dalam neraka selama-lamanya maka berita-berita seperti ini barakallahu fikum gak bisa akal kita ikut campur ini bukan urusan-urusan yang bisa dilihat dengan mata bukan urusan-urusan yang bisa diraba dengan tangan kita depan seindera kita tidak bisa maka urusan seperti ini urusan akidah iman atau kafir itu saja Percaya atau tidak percaya? Maka orang mukmin akan berkata aman nabihi kulun min indi rabbina. Kami beriman. Pasti benar. Adapun kayak apa seperti apa tidak dikhabarkan maka kita tidak tahu. Terus bagaimana menyembelihnya? Wallahu taala a'lam dan Allah ala kulli syai'in qadir. Bagaimana ditimbangnya amal perbuatan? Wallahu taala a'lam, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah yang lebih tahu dan Allah maha kuasa maha bisa. Ya. Ini barakallahu fikum kandungan apa yang diucapkan oleh Imam Al-Barbahari dengan kalimatnya dengan kalimat beliau la yuqalu lima wala kaifa. Jangan tanya bagaimana, jangan tanya mengapa. Kok kenapa demikian? Kenapa demikian? Jangan bertanya kayak apa. Jangan tanya mengapa kalau sudah ada hukum yang sabit dalam Quran was sunnah dalam masalah hukum. Kenapa lima waktu? Jangan tanya. Kenapa? Mengapa? Kok yang wajib cuma lima? Kenapa nggak enam atau tujuh? Atau bahkan yang lebih kurang. Kenapa nggak empat saja atau tiga saja? Nggak perlu tanya lima. Nggak perlu tanya mengapa. Ini syariat dari Allah terima. Orang yang mencuri dipotong tangannya. Orang yang berzina dirajam. Jangan bertanya, lima. Kenapa? Kok dirajam? Bukankah kalau suka sama suka demikian demikian demikian? La yuqalu lima, nggak perlu protes, nggak perlu tanya mengapa. Allah tidak ditanya. Kalian tidak pantas mempertanyakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas mempertanyakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah bebas untuk menghukum dengan hukum apapun sekehendaknya. Allah bebas memutuskan halal dan haram sekehendaknya. Allah ala kulli syai'in qadir dan Allah fa'alun lima yuri. Allah Maha melakukan apa yang dikehendakinya. Allah Maha melakukan apa yang dikehendakinya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. La yus'al amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya. Kalau berbuat apapun bebas. Maha kuasa Allah. Kalian, kita dan seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk, bahkan malaikat sekalipun, nggak berhak untuk mentanyakan kepada Allah. Lima, kenapa? Nggak berhak. La yus'al amma yaf'al. Wahum yus'alun. Allah tidak ditanya mengapa berbuat begini, mengapa berbuat begitu. Mengapa menghukumi seperti ini, mengapa menghukumi seperti itu. Tidak ditanya Allah dan tidak pantas untuk ditanya mengapa. Kok Allah mengatakan ini haram, yang ini halal. Kenapa yang ini kok yang halal, bukan yang itu yang haram. Ini barakallahu fikum la yuqalu lima. Wahum yus'alun. Tapi manusia yang akan ditanya oleh Allah. Jangan dibalik. Manusia yang akan ditanya. Kenapa engkau lakukan ini? Kenapa engkau lakukan itu? Kemudian dihisap oleh Allah. Kemudian diazab man yasha. Kemudian dimaafkan man yasha. Dan kemudian Allah masukkan ke dalam jannah dan keridhoannya man yasha. Ini barakallahu fikum aqidah yang harus diimani oleh setiap muslim mukmin ahlu sunnah wal jamaah. Yani at-taslim li aqwali Rasulillah, menerima semua berita-berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada hukum-hukumnya jangan tanya kenapa dan pada berita-berita gaibnya jangan tanya bagaimana. Bila syarhin tanpa syarah. Padahal kitabnya berjudul Syarh Sunnah. Bagaimana ini? <laughs> Dikatakan di sini bila syarah dan tanpa syarah. As-sunnah harus diterima tanpa syarah. Sedangkan di sini kitabnya sendiri berjudul Syarh Sunnah. <laughs> Fanibina azakumullah kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah yakni bila syarhin yukhalif maknaha as-sahih tanpa penjelasan yang menggeserkan dari maknanya yang sahih kepada makna yang batil. Tanpa syarah yang batil tanpa syarah yang menyelisihi madlulun nas tanpa penjelasan yang menyelisihi apa yang dimaksud dalam nas wa hadan tashara fil jahmiyah syarah-syarah yang seperti ini banyak beredar di jahmiyah hampir semua ayat disyarah oleh mereka dalam tanda petik ya Syarah dalam tanda petik. Ini bukan syarah yang benar-benar syarah menjelaskan apa maksudnya yang sahih, bukan. Tapi menjelaskannya kepada makna batil. Itu dimaksud. Jahmiyah paling banyak menggunakan kalimat-kalimat seperti itu. Ayat ini maksudnya ke sana, ayat ini maksudnya ke situ, ini mungkin maksudnya ke sana. Semua ditarik kepada makna-makna batil. Demikian pula Mu'tazilah yang lebih mengutamakan akalnya paling sering mentakwilkan. Bahwa ini maknanya bukan seperti itu, tapi seperti ini. Yang ini maknanya bukan seperti itu, tapi seperti ini. Maka makna ucapan beliau wala syarah nggak pakai maksudnya maksudnya. Oh ini maksudnya ke sana, maksudnya tahu dari mana? Eh, kalau yat itu maknanya kekuasaan, tahu dari mana? Kalau yat maknanya rahmat, tahu dari mana? Kalau jaa rabbuka maknanya jaa amru rabbik. Anazalat alaika wahyu? Apakah turun padamu wahyu? Dari mana dia tahu? Maksud Allah. Oh maksud Allah itu kesini. Maksud Allah. Jangan kurang aja. Jangan sok tahu. Kalau memang maksudnya ke sana, Rasulullah akan menjelaskan. Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Kalau Rasulullah SAW tidak menjelaskan, artinya perkara itu tidak diberitahukan oleh Allah kepada nabinya. Dan nabinya tidak akan lancang memberitahukan pada kita tanpa wahyu. Maka kita jangan membicarakan. Wallahu ta'ala a'lam. Nabi tidak mengkhabarkan. Selesai. Kenapa? Khawatir menyatakan kami tidak tahu. Katakan dengan tegas, saya tidak tahu. Karena Allah tidak mengkhabarkan, Rasulullah SAW tidak mengkhabarkan. Gak perlu pakai maksudnya-maksudnya. Demikian pula kelompok asyairah. Sering memakai yang seperti itu. Takwil-takwil batil. Syarah-syarah yang batil. Kaza'amihim annal murad bil yad al-qudrah. Seperti anggapan mereka bahwa yad yang bermakna tangan. Mereka syarah mereka terangkan maksudnya adalah kekuasaan. Padahal maknanya tangan. Wal muradu bil wajah. Ketika disebutkan wajhullah, wajah Allah. Maksudnya wajah Allah itu adalah zat Allah. Allah nggak mungkin punya wajah. Terus kenapa Allah pilih kalimat wajah? Wal murad bil istiwa al istila atau anggapan mereka bahwa istiwa Allah di atas arasnya maknanya menguasai. Ini juga sama. Syarah-syarah batil, penjelasan-penjelasan yang tidak ada dalilnya dalam Quran wala sunnah. Hada syarhun batil. Laisa hada huwa ma'na hadihin nusus. Itu semua syarah-syarah batil karena bukan itu makna kalimat-kalimat tadi. Kalimat yad apa maknanya? Tangan. Enggak perlu ditakbilkan kepada makna lain. Makna wajah, ya wajah. Jangan tafsirkan kepada makna lain. mana istiwa adalah maha tinggi di atas arusnya, maka jangan ditakwilkan kepada makna lain. Ya. Kalau khawatir disamakan dengan makhluk, katakan bahwa tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Katakan wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Katakan bahwa tingginya Allah di atas arus tidak sama dengan tingginya raja di atas tinggal sananya. Tidak sama sama sekali. Laisa kami syai'. Bagaimana mungkin akan menyamakan padahal zatnya saja laisa kami syai'. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah kamu tahu ada yang sama dengan Allah?